Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah perjalanan. Ya, benar, perjalanan. Kita sudah dijalankan oleh Allah dari alam arwah. Kemudian alam rahim. Dan sekarang kita berada di alam dunia ini. Ini pun tidak lama semua kita sudah diponis mati oleh Allah. Kita bangun aja lah, bahkan sudah ditentukan jadwal kematian setiap kita. Jangan terkecoh dengan panjangnya umur. Karena usia kita berkurang. Kita akan segera wafat. Lalu kita akan hidup di alam barzah, alam kubur. Lalu kemudian dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dan dihisap semua perbuatan kita apa yang kita perbuat di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu saudaraku, mau tahu nggak orang yang paling cerdas di muka bumi ini? Orang yang selalu berpikir tentang kehidupan di akhirat. Akyasu min umati, aksaruhum zikral maut, wa asyaddu istidadanlah. Paling cerdas, paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, hidup bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk mati. Tapi justru mati itulah untuk hidup. Jangan takut mati. Jangan cari mati. Jangan lupakan mati. Tapi rindukan mati. Karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanakallah wa bihamdika.